Kita akan selesaikan pembahasan ya athar dari Muad bin Jabal radhiyallahu taala anhu pada pertemuan sore tadi. Wa huwa atharun sahih dan dia athar yang sahih. Wa qad rawahu ghairu Abi Dawud adadun min al-a'immah dan telah meriwayatkannya ya Imam Abu Daud dari imam-imam ya Islam. Minhum man ikhtasarahu wa minhum man rawahu mutawwala. Di antara mereka ada yang meriwayatkannya secara ringkas dan di antara mereka ada yang meriwayatkannya secara ya panjang. <clears throat> Qala Muadz radhiyallahu anhu berkata Muadz radhiyallahu taala anhu وأحذركم زيغة الحكيم dan saya peringatkan kalian dari zairah ketergelinciran ya al-hakim al-alim al-hakim al-alim wal fadil yang dimaksud al-hakim di sini adalah seorang alim yang memiliki keutamaan wa huwa man utiya al-hikmah dan dia yang diberikan hikmah ilmu ilmu al-kitab was sunnah itu al-kitab was sunnah زيغة الحكيم أي زلته Zairah di sini ya, yang dimaksud adalah ketergelinciran kekeliruannya. Allati yazighu yang menyebabkan ha, dia tergelincir. Allati takunu zayghan 'anil haqq wa bu'dan 'anil haqq. Yang menyebabkan dia jauh dari ya kebenaran. وقد جاءت وصايا السلف في التحذير من اتباع زلة العالم dan sungguh telah datang wasiat-wasiat dari kaum salaf ya peringatan tentang ya ketelinciran dari seorang alim وذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه dan dan Umar bin al Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan dan menyebutkan anna ad-din yuhdam bithalas. Bahwasanya agama ini dihancurkan dikarenakan tiga. Bizallati alim. Dengan tergelinciran, tergelinciran, kekeliruan kesalahan seorang alim. Wajidal al-munafiq bil-Quran. Itu perdebatan ya orang-orang munafik dengan Al-Quran. Wa imamu dalalah. Dan imam pemimpin yang sesat. رواه الدارمي وغيره بسند صحيح dan meriwayatkan Imam Darimi dan selain beliau dengan sanad yang sahih. Fahadhara min zallatil alim. Maka ya di sini telah memperingatkan tentang kegelinciran ya kesalahan seorang hakim yang alim. Wa kama qil zallatul alim zallatul alam yazillu biha alamun katsir. sebagaimana dikatakan kegelinciran seorang alim itu menjadi ya, dikatakan juga bisa kegelinciran alam ini وهي القول أي الزلة هي القول المخالف للدليل وزلة العالم هي ما يقوله من الأقوال التي تخالف الأدلة Ketergelinciran seorang alim tersebut bisa terjadi dari apa yang dia katakan. Ijtihadan minhu. Ya, yang dia katakan dengan ilmunya secara ijtihad. Waqad qassama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ijtihad ila qismain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadis ijtihad itu ada dua macam bentuknya. ijtihadun yusibu sahibuhu haq falahu ajran ya ijtihad seorang yang memang ahli ijtihad yang benar maka dia mendapat dua pahala wajtihadun yukhthi'u fihi sahibuhu al-haq falahu ajrun wahidun 'ala ijtihadih kemudian ijtihad yang orang yang ahli ijtihad tersebut dia salah di dalam ijtihadnya, dia lalu mendapatkan satu pahala. Wa amma khata'uhu famardud. Adapun kesalahannya tentu ditolak. ولهذا قال الإمام مالك بن أنس Oleh karena itu berkata Imam Malik bin Anas وروي هذا أيضا من قول ابن عباس رضي الله عنه dan juga diriwayatkan dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ما منا إلا راد wa mardudun alaihi illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dari kalangan kita ini melainkan bisa diterima dan ditolak ucapannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadis taqsim al-ijtihad rawahu al-Bukhari wa Muslim dan hadis tentang pembahagian ijtihad tersebut itu mereka ya Bukhari dan Muslim. Min hadis Abi Hurairah wa Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. dari jalan Abu Hurairah dan Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Fa Umar Al-Faruq al khalifah ar Rashid dan Umar Al-Faruq Khalifah Ar-Rashid yukhbiruna anna zallat al alim mimma yahdimu ad-din dan mengabarkan kepada kita bahwasannya ketergelinciran seorang alim tersebut yang menyebabkan ya hancurnya agama ini. Wadhalika bi an yutabi'ahu 'alaiha an-nas. Dikarenakan yang demikian itu manusia mengikutinya. Wala yarudduha alaihi wala yarudduha alaihi rad dan tidak ada yang membantahnya wala yunkiruha alaihi munkir dan juga tidak ada orang yang mengingkarinya imma ta'dhiman li hadzal alim bisa jadi dikarenakan bentuk pemuliaan mereka kepada seorang alim ini li ghairi dzalika min al asbab atau selain itu dari sebab-sebab فتنتشر الزلات والأقوال المخالفة للأدلة maka hingga tersebarlah ketergelincirannya tersebut dan kesalahannya tadi ya di tengah-tengah manusia فتكثر بين الناس بكثرة العلماء على ما على مدار القرون يعني خلال قرون كثيرة maka فتكثر هذه الأخطاء والأقوال beredarlah kesalahan-kesalahannya itu di tengah-tengah masyarakat ya di kalangan manusia yang banyak di, di setiap penjuru kota. Wajar wajanshau عليها الناس أنها من الدين. Dan bahkan manusia ya menganggap ini bahagian dari agama. ويغيب الحق عن كثير من الناس. Dan sehingga tersembunyi kebenaran dari manusia. وبهذا حرفت الأديان السابقة. Maka oleh karena itu dirobahlah agama-agama yang telah lalu. باخذهم ما قال احبارهم ورهبانهم وتركهم ما انزل الله disebabkan mereka mengambil dari orang-orang ahli ibadat mereka ahli mereka dan dari orang-orang yang ahli ya ahli mereka tersebut illa anna Allah syarrafa hadhihi al-umma wa khassaha illa illa anna Allah azza wa jalla syarrafa hadhihi al-umma faddalaha wa khassaha kecuali melainkan Allah telah memberikan keutamaan dan kemuliaan bagi umat ini bi annaha la tajtami' ala dalalah di mana umat ini tidak bisa dan tidak bersepakat di atas kesesatan seluruhnya qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tajtami' ummati ala dalalah sebagaimana sabda nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada sepakat umat saya seluruhnya di atas kesesatan fala tazalu ta'ifatun mansuratun najiyah Maka senantiasa ada dari umat saya sekelompok yang mereka selamat. Taruddu khata'al mukhti'in. Yang mereka menolak kesalahan orang-orang yang salah. Wantihal al-mubtilin. Yang melakukan satu aliran yang batil. Wa ta'wil al-jahilin. Dan mereka mentakwil dengan takwil yang tidak di atas ilmu. Wahum ahlul ilmi min ahli sunnah. Dan mereka dari kalangan ahlul ilmi dari kalangan ahlus sunnah. Fama ahsan atharahum 'ala nas Maka betapa baik athar mereka di tengah-tengah manusia. Wama aqbah athar an-nas 'alaihim. Dan betapa jelek ya athar manusia kepada dia. Kama dzakara dzalika al-Imam Ahmad fi khutbati kitabih Ar-Rad 'ala az-Zanadiqah wal Jahmiyah. Nah. Dan sebagaimana ini ucapan dikatakan oleh Imam Ahmad di dalam muqaddimah kitabnya bantahan terhadap ya zanadiqah dan jahmiyah والناس في زلة العالم ثلاثة أقسام dan manusia di dalam ketergelinciran seorang alim menjadi tiga golongan القسم الأول من يتبعه في زلته Dan golongan yang pertama ada yang mereka mengikuti ketergelinciran alim ini. ويتابعه في خطئه Dan terus mengikuti kesalahannya. ولا يبحث عن الدليل وصحته dan mereka tidak mau mencari dalil dan membahas tentang kesalahannya ini. Fayakunu dzalika al-alimu ma'dzura. Maka sehingga seorang alim ini diberi uzur. Wa mutabi'uhu ala khata'ih ghair ma'dzur. Namun mengikuti terhadap ketelinciran kesalahannya itu tidak bisa diberi uzur. Idza qassara fi talabil haqq. Idza qassara. apabila ya taksir lalai di dalamnya penuntut ilmu talabul ilmu إذا قصر في طلب الحق يعني ah, apabila ada ya dia lalai kurang di dalam mencari kebenaran وإذا بلغه dalil الذي يخالف قول هذا العالم fala يأخذ bihi. maka telah sampai kepada dia dalil maka tidak boleh dia mengambil ya pandangan alim yang tergelincir ini wa yata'assab liqaulih kemudian dia fanatik kepada ya alim ini kama yujad fi muta'assibati al-madhahib wa ghairihim Sebagaimana didapati orang-orang yang ahli fanatik terhadap madhabnya. القسم الثاني Golongan manusia yang kedua. الذين يلحقون العالم بزلته ف- فيسقطونه ويطعنون فيه يل- يلحقونه يتبعونه بزلته يعني إي، نعم Di antara mereka ada yang men- mengikuti dan mencari kesalahannya. Kemudian dia mencela alim tersebut. والقسم الثالث dan golongan yang ketiga alladzina araful haq wa rahimul khalq ada golongan yang mereka berilmu dengan ya kebenaran dan mereka mengasihi makhluk wa qamu bainan nas bil adl dan mereka bangkit di tengah-tengah manusia dengan keadilan faraddu khata al alim wa zallatahu al mukhalifa lid dalil Mereka menolak dan membantah kelinciran kesalahan seorang alim tersebut yang menyelisih dalil. Walam yusqitu karamatahu wa Namun mereka tidak diam ya, dengan memuliakan ya, kemuliaan alim tersebut. Wal kalamu huna ala alimin bil kitab was sunnah. Dan perkataannya ya, alim tersebut ya dia kalamuhu عالم بالكتاب والسنة ya dia ukur dengan Al-Qur'an dan Sunnah. فهم أهل الحكمة Mereka orang-orang ahlul hikmah yang bijaksana وهم أهل الذكر dan mereka adalah orang-orang ahli zikir. الذين قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون Yang di mana Allah telah berfirman tentang mereka, tanyakanlah oleh kalian ya kepada ahli zikir jika kalian tidak berilmu. Qala al-Imam Ibn Baz rahimahullah fi fatawi. Berkata Imam Ibn Baz rahimahullah taala di dalam fatwanya. Ahlu zikir ahlu zikir hum ahlu ilmi bil kitab was sunnah. Mereka adalah ahlul ilmi dengan kitab dan sunnah. Min ahli sunnati wal jamaah. Dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Walaysu ahlal jahl wala ahlal bid'ah Bukan yang dimaksud di situ orang-orang di atas yang ahli jahal kebodohan dan ahli bidah. وفي أثر عمر السابق قوله وجدال منافق بالقرآن Dan asar Umar yang barusan telah lewat itu jidalnya orang-orang munafik dengan Al-Quran. وهنا أخبر معاذ أن القرآن يأخذه المؤمن والمنافق Di sini Mu'ad mengha- mengkhabarkan bahwasanya Al-Qur'an di sini diambil, dipelajari dengannya baik mukmin atau orang munafik juga. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu ala ummati" Yang paling saya khawatirkan, yang saya takutkan atas umat saya. Munafiqun alimul lisan munafik yang pandai berbicara alim dengan lisannya. Sawa'an kana nifaquhu nifaq asghar sama saja nifak munafiknya munafik yang kecil la yukhrij 'anil millah tidak sampai mengeluarkan agama atau kana wal iyadu billah nifaqan akbar atau bisa jadi nifaknya itu bisa kemunafikan yang besar wa minan nifaqil asghar dan termasuk di antara kemunafikan yang kecil qauluhu sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam afwan wa minan nifaqil asghar ya, dan termasuk dari kemunafikan kecil ma dzakarahu sallallahu alaihi wasallam fi qaulih sebagaimana di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsaru munafiqi ummati qurra'uha kebanyakan munafik dari umat saya yaitu para qurra membaca Al-Quran. La ilaha illallah. Ya Rab, Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Allahumma inna na'udhu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. وسواء كان القراء حملة القرآن أو القراء بمعنى الفقهاء المتعلمون sama saja qurra di sini orang-orang pembawa penghafal ya Al-Qur'an atau qurra di sini adalah orang-orang fuqaha yang mempelajari ilmu. Dan di antara nifak mereka, mereka berselisih di dalam amalan. Qala ba'du salaf. Berkata sebagian salaf, "Ma 'aradtu qawli 'ala fi'li illa khashitu an akuna mukadzdzaba." Dan saya tidak mengetahui dengan ucapan saya ma araftu kauli? Kauli ala fi'li ya saya tidak mengetahui ucapan saya dengan dibandingkan atas perbuatan saya illa illa khashitu an akuna mukadzdzaba Melainkan yani saya khawatir saya berdusta di dalamnya. Af'ali as-sayyi'ah tukhalif aqwali al-hasanah. Ya. Yaitu maknanya perbuatan saya menyelisihi ya perkataan saya. Wal zahir yukhalif al-batin. Yaitu zahirnya menyelisihi batinnya. وق- ويدخل في القراء حملة القرآن من الخوارج Dan masuk di situ ya para qurra itu para pembawa Al-Qur'an dari kalangan khawarij. كما تقدم في مجلس العصر Sebagaimana telah berlalu penjelasannya dari majlis asar kita. قال أبو الدرداء رضي الله عنه Berkata sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu, أول نفاق المرء طعنه على أمرائه awal kemunafikan dari seseorang adalah dia mencela pemimpinnya. Wa fi sahih al-Bukhari wa ghairihi di dalam sahih Bukhari dan selainnya. Qila li Ibn Umar radhiyallahu anhuma dikatakan kepada radhiyallahu eh, li Ibn Umar kepada Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Inna nadkhulu ala umara'ina sesungguhnya kami menemui masuk kepada pemimpin kami. Fa naqulu lahum kalaman Lalu kami mengucapkan satu ucapan. Ay min madhihim wa thana'i alaihim. Itu bentuk dari pujian dan sanjungan kepada mereka. Fa'idha kharajna min indihim qulna khilafa dhalik. Namun kita keluar dari mereka, kemudian kita ya berbicara menyelisihinya. Faqala Umar radhiyallahu anhuma berkata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, "Isma' Dengarkan apa yang dia katakan. كنا نعد هذا النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم Kami mengelompokkan perkara ini, perbuatan seperti ini termasuk kemunafikan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. فاختلاف قولك في السر والعلن Berbedanya ucapan kamu ketika di khalayak ramai dan ketika ya sendiri, واختلاف ظاهرك عن باطنك ya berselisihnya zahirmu dengan batinmu ومخالفة فعلك لقولك dan berselisihnya ucapan kamu dengan perbuatanmu kullu hadza min nifaqil amal seluruhnya merupakan kemunafikan dari sisi amalan wa huwa dhanbun azim dan ini merupakan dosa besar wa huwa mimma yukhafu minhu ala tullabil ilm wa hamalatil quran dan ini yang sangat dikhawatirkan bagi para penuntut ilmu dan para pembawa penghafal Al-Qur'an famadha nuridu ba'da hadhihi al ahadith an-nabawiyyah Apa yang diinginkan setelahnya dari ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi al-athar 'an as-sahabah dan di situ ada athar dari para sahabat. Fi tahdhir min munafiqiyil qurra. Itu tahdir darinya munafik dari kalangan qurra. Fayambaghi an nufarriqa al hakim idza zal. Maka mesti kita bedakan di sini ya, al-hakim yang tergelincir di dalamnya. Alimus sunnah idza zal wa akhta. yaitu seorang alim yang di atas sunnah ketika dia salah. حلوة كون نقول كذا سنة عشان أنا أطمئن باب النشأة أما علماء البدعة والضلالة Adapun ulama-ulama ahli bid'ah dan kesesatan, fahaula qad fasadat usuluhum wa manahijuhum. Mereka telah rusak usul-usul mereka dan manhaj metode-metode mereka. فلا يدخلون في كلام السلف في كلامنا هذا عفوا. Maka kita tidak masuk membicarakan mereka ini. قال معاذ رضي الله عنه واحذروا واحذركم زيغة الحكيم. Maka perkataan Muadz di, di sini, ya, saya peringatkan kalian dari kekeliruan, kesalahan, kegelinciran seorang alim hakim. Fa inna asy-syaitana qad yaqulu kalimat ad-dalalah ala lisan hakim Karena sesungguhnya syaitan terkadang mengucapkan kalimat ya dalalah sesat di atas lisan seorang alim. وقد يقول المنافق كلمة الحق Dan terkadang orang munafik ya bisa mengatakan perkataan yang hak. قال يزيد بن عميرة قلت لمعاذ Berkata Yazid ya, bin Amir. ابن عميرة هذا هو أيوة. Berkata Yazid bin Amirah kepada Umar, ya. Ibnu Umar. لا لا لمعاذ Dari Mu'ad. ما يدريني رحمك الله يا berkata يزيد bin Amirah kepada مؤاد ya ما يدريني كيف ساعلم tahu tahukah yang saya اكمل النص افضل انت اقراه هنا ما يدريني رحمك الله ان الحكيم قد يقول كلمه الضلاله وان المنافق قد يقول كلمه الحق tahukah saya ya bahwasannya seorang hakim alim terkadang mengucapkan kalimat dalalah dan bahwasannya seorang munafik terkadang mengatakan kalimat hak خلاص خلاص قال معاذ رضي Anhu عنه berkata Muaz ya bisa jadi ijtanib min kalam al-hakim al-mushtahirat maka jauhilah oleh kamu dari kalam ucapan seorang alim yang ya dia tergelincir dengan kebatilan tersebut. Yuqal zallatul alim yudrab laha at-tabl. Dikatakan ketergelinciran alim tersebut ya ibarat ditabuh genderang dengannya. Wa yuqal zallatul alim mithlu an-nuktati as-sawda fi ath-thawb al-abyad kullun yaraha. أيوة dan dikatakan juga ketergelinciran seorang alim ibarat satu noda yang ada di pakaian sehingga orang bisa melihatnya فإذا كانت المسألة هكذا ف- ف- ف- فاحذرها apabila keadaan seperti itu bahayanya maka hati-hatilah وفي رواية الحاكم وابن بطة والآجري لهذا الأثر Dan di dalam satu riwayat oleh Imam Hakim dan Ibn Battah dan Imam Al-Jurri rahimahullah taala قال اجتنب من كلام الحكيم كل متشابه maka jauhilah oleh kamu ya setiap kalam seorang alim yang tergelincir ya ها. hakim yang di dalam perkara mutasyabih هذا بخلاف أهل الأهواء فيحتجون بالمتشابهات berbeda dengan ahlul ahwa yang mereka berhujjah dengan ya ayat-ayat mutasyabih dan yang subhat-subhat ثم فسرها بقوله التي يقال لها ما هذه يعني كيف قال هذا القول Ya. Nah. Kemudian dijelaskan, ditafsirkan setelahnya, ya itu bagaimana bisa ya manusia mengingkari berkata mengingkari di dalam perkaraan ya kesalahan yang hakim ini yang tersebar ini. ولكن انتبه إلى الو- النصيحة الكاملة ماذا قال معاذ maka perhatikan di sini nasihat yang berfaedah ini apa yang dikatakan Muaz setelahnya. Wala yathniyannaka dzalika anhu, ay la yashabbib laka an-nufra minhu ya. wal ibti'ad anhu. Naam. Ya, kemudian beliau mengatakan jangan sampai memalingkanmu yang demikian itu dari ketergelinciran ya seorang alim tadi darinya. Fa innahu la'allahu an yuraji' Bisa saja si, si alim yang tergelincir tersebut dia bisa rujuk kembali darinya kesalahannya. وهذا منهج عظيم في التعامل مع خطأ العالم Ini merupakan manhaj metode yang mulia, yang azim di dalam bermuamalah bersama seorang alim. وعدم المبادرة والإسراع في تركه والبعد عنه Dan ini merupakan perkara ya metode yang dimana seseorang tidak boleh terburu-buru meninggalkannya dan ya memboikotnya. بما أنه صاحب السنة فلعله أن يراجع Ya disebabkan juga dia seorang ahlu sunnah dan dia bisa rujuk dengannya. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستقامة Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah Rahimahullah. taala menyebutkannya di dalam kitab Al-Istiqamah أن كثيرا ممن يزل من علماء السنة bahwasanya kebanyakannya ya ketergelinciran dari ulama sunnah Allah litaubati min dhalik qabla mamatihim bisa dia diberi taufik oleh Allah azza wajal ya di atas kebenaran sebelum wafatnya wa tabqa zallatuhum fitnatan li ta'ifatayn dan kemudian tersisa tertinggal ya ketergelincirnya tadi ya di, di di atas dua kelompok ta'ifah tusirru ala ittiba'ihim fi zallatihim yang satu kelompok mereka tetap mengikuti kesalahan alim yang sudah bertobat tadi. Wa ta'ifatun tantaqisuhum wa tat'anu fihim lizallatihim wa qad tabu minha. Nah, wa dan satu kelompok tat'anu fihim ada yang mencela dia wa tantaqisuhum wa tadhummuhum dan melecehkannya dan mencelanya lizallatihim tilka ya dikarenakan ketergelincirannya tadi فالله عز وجل يقدر على أهل الفضل وقوعهم في الخطأ dan Allah Azza wa Jal telah mentakdirkannya ya terhadap ketergelincirannya tersebut seorang alim tadi mahma balagat manzilatuhum fil ilm bagaimanapun ya sampai derajat ilmunya hatta la yakuna alimun bi maqamin nabi sallallahu alaihi wasallam ma'sum la yukhti hingga kita tahu ini tidak bisa disamakan kedudukan alim dengan derajat para nabi yang tidak ada kesalahan maksum. Famanzilatun nabi sallallahu alaihi wasallam la yalhaquhu fiha ahadun minal bashar. Ya, dan kita mengetahui bahwasannya kedudukan Nabi tidak ada menyeramai, menyertai kedudukannya seorang pun dari kalangan makhluk ini. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam ma'sum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum dari kesalahan dan dosa. وإذا اجتهد صوبه رب عز وجل ونزل الوحي Dan apabila apabila beliau berijtihad, kemudian ya datang wahyu membenarkan ya dari Allah azza wajal apa yang dia lakukan. Amma ghayruhu min ahli al-ilm wal fadl fahum urdhatun lil khata'. minhum al-khata' wal zalal Adapun ahlul ilmi mereka adalah orang-orang yang namanya manusia ya tempat ya bisa terjadinya kesalahan. Yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah fi kitabih Minhajus Sunnah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitabnya Minhajus Sunnah. Laisa 'inda ahli sunnati syakhsun yaduru ma'ahu al-haq haitsu ma dar illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di sisi kami seseorang yang berporos dengannya ya kebenaran seluruhnya ya di sisinya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهذا الموضوع يحتاج إلى تفصيل أكثر ولكن أكتفي بهذا القدر Dan topik ini butuh pembahasan, Pak, Pak. penjabaran yang lebar dan kita mencukupkan sampai di sini. قال م- حتى لا يذهب علي وقتي من الساعة والنص التي أريدها Sampai tidak melewati batas waktu yang telah ya kami tentukan inginkan. Eh, ya, itu sah. Eh, satu setengah jam lagi. طيب أنا في في شيء أسيرة لا لا لا لا لا لا إن شاء الله تاسعة فقط أو تسعة والنصف يعني ما في شيء طيب أنا حتى يقولون يعني هذا لا هذا أريد شابا يمشي أنا سأرى شباب شباب يذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله disebutkan dari Imam Syafi'i rahimahullah la yahdhuruni al-an al-marji' wal masdar yani saya tidak ingin tidak ingat eh, sumbernya dari mana anna mimma yunashshitu al-badan sesungguhnya sesuatu perkara yang menyebabkan semangatnya jasad syammu tib ya mencium wangian wal igtisal min ghairi janabah dan mandi bukan mandi ya junub walan nasmah lakum an tadhhabu lil igtisal dan saya tidak mengizinkan kalian untuk mandi. Saya al waqt kulluh. sehingga habis waktu. Walakin la ba'sa bitib an tutayyabu insyaallah. Insyaallah. Kan kan tetapi tidak ada masalah ya dibagikan tip wangian ini. طيب Tafadhal. Tati anta. يعني تعد تفضل مسلم شوف شوف هكذا باقي باقي خلاص جيد يلا بسم الله كامل توزع ولا كيف آه، من يقوم آه، وزع آه، هكذا بهذه سكت سكت اجا موت نعم. سكت سكت كسي كله <laughs> كله ان شاء الله ما في عشان ما في شنو نوم ما في صح يلا يلا هو سياتي كل واحد محل سياتي يا تنang تنang اي ان شاء الله هو سيمر عليهم جميعا يا kalian melewati kalian seluruhnya tenang aja insyaallah dapat bahagian آه، خلاص اجعله يخلص كامل كامل كله ايوه كل كل طيب, طيب. آه ان شاء الله جيد tenang هدوء هدوء يا طيب نكمل نكمل نشرح نشرح ان شاء الله آه، هدوء هدوء kita نعم kita lanjutkan santai aja هدوء لا بس نشرح ان شاء الله إيه، kita jelaskan قال معاذ رضي الله عنه Berkata Mu'adz radhiyallahu taala anhu, hmm. "Wa talaqqa al-haq idza sami'tahu fa inna 'ala al-haqqi nura." Maka ambillah olehmu dari seorang alim yang sudah rujuk dari ketergelincirnya tadi, dari kebenaran. Idza qala al-munafiq aw al-kafir aw al-mubtadi' hmm. apabila seorang kafir eh, munafik dan ahlul bidah kalimat haq dia mengatakan kata-kata kalimat hak yang benar. Kaifa arafta annaha kalimat haq? Bagaimana kamu bisa tahu dia mengatakan kalimat hak, perkataan yang benar? Bidaliliha wa burhaniha. Itu dengan dalilnya dan penjelasannya. Fala tarud hadzal haq. Maka ketika itu tidak boleh kamu menolaknya. Wala tanzur ila qailih. Dan kamu tidak boleh melihat siapa yang mengatakannya. Walaysa ma'na an tadhhab tatlub al-ilm 'inda al-munafiqin wa ahli al-bid'ah bukan makna di sini lantas kalian pergi kepada orang kafir, munafik dan ahli bidah mengambil kebenaran ilmu tersebut. Innama al-ma'na alla tarudda al-haq idza balagak. Hanya saja maknanya adalah ketika sampai kebenaran tersebut maka kamu tidak boleh menolaknya. Thumma asyara Abu Dawud ila al-ikhtilaf fi ba'd al-alfaz. إيه، يعني. انتهى خلاص على النور على الحق نور اي فان على الحق نورا قرات كم jadi ambillah oleh kamu dari alim tersebut kebenaran ketika kamu mendengarnya karena sesungguhnya di atas kebenaran itu ada cahaya قال ابو داود قال معمر يعني ابن راشد البصري عن الزهري في هذا الحديث ولا ينثينك هكذا عندي أيوة. ذلك عنه مكان يثنينك ينئينك بالهمز وقال صالح بن كيسان عن الزهري في هذا الحديث المشبهات مكان المشتهرات وقال لا يثنينك كما قال عقيل وقال ابن إسحاق يعني محمد بن إسحاق المطلبي بن يسار المطلبي صاحب السيرة عن الزهري قال بلى ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول ما أراد بهذه الكلمة هذه أفسرها الأخيرة أيوة. أن في رواية ابن إسحاق عن الزهري نعم berkata Imam Abu Daud rahimahullah taala dengan sambungan riwayatnya dari athar tadi ya di situ ya berkata perawi ya Imam Az-Zuhri ya di situ beliau mengatakan Muad ya bala ya tentu apa-apa yang samar mutasyabih atasmu dari ucapan seorang hakim alim sampai kamu mengatakan apa yang dia inginkan dengan kalimatnya tersebut. Bismillah. <clears throat> Thumma qala Abu Dawud rahimahullah. Berkata kemudian Imam Daud, Imam Abu Dawud rahimahullah حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان والثوري قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز الأموي الخليفة رحمه الله تعالى يسأله عن القدر حاء وحدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا أسد بن موسى وهو الملقب بأسد السنة قال حدثنا حماد بن دليل قال سمعت سفيان الثوري يحدثنا عن النضر حاء وحدثنا هناد بن السري عن قبيصة قال حدثنا أبو رجاء أنا يمكن قبيصة عن سفيان في الغالب ما عندكم نعم. هكذا قال نعم. حدثنا أبو رجاء عن أبي الصلت وهذا لفظ حديث ابن كثير ومعناهم هذا ساق أبو داود عددا من الطرق إلى لهذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز نعم Imam Abu Dawud rahimahullah taala kemudian menggiring sanatnya dengan beberapa sanat ya periwetan yang banyak jalannya. dan kemudian beliau menggiring hadis dari ya, jalan Ibnu Ibnu Katsir dan maknanya. Waqad sahahahu bi turuqihi al-Imam al-Albani. Dan telah disahihkan jalan-jalan periwayatannya ini oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Wa hadha al-hadith qad rawahu hadha al-athar qad rawahu aidan al-Firyabi fi kitab al-Qadar. Dan juga athar ini meriwayatkan Imam Al-Firyabi di dalam kitabnya Kitabul Athar. والآجري في الشريعة وابن بطة في الإبانة Dan Imam Al-Juri di dalam kitab Sya- Asy-Syariahnya dan Imam Ibn Battah di dalam kitab Al-Ibana. والإمام أحمد في الزهد رواه مختصرا Dan على Imam جزء Ahmad di dalam kitab Zuhudnya meriwayatkannya secara ringkas. فنسمع هذه الوصايا أيضا من عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى Maka kita dengarkan wasiat dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini ya, dengan baik. Waqad syaraha juz'an minha al-Shatibi rahimahullah fi Kitab Al-I'tisam al-mujallad al-awwal. Dan Imam Asy-Syatibi mensyarahkan ya perkataan wasiat Umar bin Abdul Aziz ini juz minha, ya. dia juz yang pertama di dalam kitabnya Al-I'tisam. Baik. Qala kataba rajulun. Itu kemudian berkata perawi kataba rajulun menulis seorang lelaki. من هذا الرجل Siapa lelaki yang menulis ini? جاء في رواية الآجري Datang di dalam riwayat dari Imam Al-Jurri أنه عدي بن أرطأة itu yang bernama Ali bin Abi Arta'ah. عدي عدي Adi bin عدي Abi بن Arta'ah. أرطأة Adi bin Abi Ar لا بن أرطأة Adi bin Arta'ah. هذا كان أميرا عند عمر بن عبد العزيز على بعض البلاد dan Amin. dia merupakan ya, gubernur ya, di sebagian negeri di masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Wa Umar bin Abdul Aziz lahu kitabatun wa kutubun kathira. Dan Umar bin Abdul Aziz Rasail memiliki ya, kitab ya, tulisan-tulisan ya yang banyak. Hila ummalihi wa wuzara'ihi wa nuwabihi kepada para ya menteri-menterinya, wakil-wakilnya dan para gubernur-gubernurnya. Yusihim fiha biwasaya min as-sunnati wal 'adli wa ghairi dhalik. Beliau mewasiatkan kepada para petinggi-petingginya tadi dengan wasiat ya kepada sunnah, sunnah wa wal 'adl dan dengan keadilan. Tayib. Qala kataba rajulun ila Umar ibn Abdul Aziz yas'aluhu 'anil qadar yaitu ber, ber, menulis seorang lelaki kepada ya gubernurnya tadi kepada Umar bin Abdul Aziz dia bertanya ya kepada beliau tentang takdir waqad kanat zaharat bid'atul qadariyah dan ketika itu sudah tampak bid'ah al-qadariyah azharaha ma'badun al-juhani fil basrah yang telah memunculkan mazhab ini itu ma'bad al-juhani di kota basrah ketika itu ونشرها في الشام أيضا غيلان الدمشقي dan Al-Ghailan Ad-Dimashqi juga menyebarkannya di Syam. Wa ahdarahu Umar bin Abdul Aziz wastatabah. Wa ahdarahu. Ah. Umar bin Abdul Aziz mendatangkannya dan memintanya untuk bertaubat. Lianna Umar bin Abdul Aziz wali amr khalifah. Karena Umar bin Abdul Aziz ketika itu pemimpin, waliul amr. Fa adhara amamahu at-taubah. Kemudian dia menampakkan tobatnya. Faqala Allahumma in kana sadiqan fathabbithu wa taqabbal minhu. Kemudian beliau berkata, "Ya Allah, jikalau dia memang eh, benar tobatnya, maka ya terimalah ya semoga Allah menerima tobatnya." Wa in kana kadhiban Allahumma faqtulhu waslubhu. Jikalau dia dusta dalam tobatnya, saya Allah ayah membunuhnya, membinasakannya dan wassalam. Uslubhu yani yu'alliqhu ala ba'd al-qatl ala al-amud. Ya. ya. Salb. Dan Allah akan menggantungkannya. Falamma mata Umar bin Abdul Aziz, tatkala wafat ya, Umar bin Abdul Aziz, wa sara al-khalifa ba'dahu Hisham bin Abdul Malik dan khalifah setelahnya Hisham ya, bin Abdul Malik أظهر غيلان القول بالقدر مرة أخرى mulai menampakkan ghailan ini dengan bid'ah qadarnya. فدل على أن توبته كانت تلاعبا ومكرا Maka nampak dari tobatnya sebelumnya bentuk kedustaan dan bermain-main di وه- dalamnya. وهذا كثير في أهل البدع Dan ini banyak kejadian ahlu bidah di dalam tobat mereka. إذا sebelumnya. خافوا من الحاكم الأمير الع- الحاكم Jika dia takut kepada pemimpin أو خشوا أو خافوا من عالم كبير أن يتكلم فيهم atau dia takut kepada seorang alim yang akan berbicara kepada dia, أظهروا التوبة والتراجع dia menampakkan ya tobatnya dan kesalahannya dan dia rujuk. فإذا مات الحاكم وجاء غيره Dan apabila meninggal alim, hakim, pemimpin tersebut, datang Au- pengganti selainnya, أو مات العالم المعتبر قوله atau meninggal seorang alim yang dianggap iktibar kalam ucapannya, قالوا ذهب زمن الخوف Maka berkata mereka telah hilang zaman ya rasa Khawf. ketakutan tersebut. وأظهروا بدعهم Kemudian mereka menampakkan bid'ahnya kembali. وفي هذا سؤال أهل العلم عند حدوث الشبه Dan dengar perkara ini soal أهل العلم ya pertanyaan ahlul ilmi Isbada. عند حدوث الشبه ya ketika terjadinya syubhat-syubhat ووقوع البدع dan terjatuhnya dan munculnya kebid'ahan-kebid'ahan وعمر بن عبد العزيز حاكم وعالم dan Umar bin Abdul Aziz seorang ya hakim dan alim رحمه الله rahimahullah taala طيب فكتب إليه عمر بن عبد العزيز أما بعد dan Umar bin Abdul Aziz membalas tulisannya dengan tulisan yang berisi amma ba'du Usika bitaqwa Allah. Saya wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah. Taqaddama syarhu hadhihi al-wasiyyah fi hadits al-Irbad. Dan telah berlalu penjelasan takwa kepada Allah di dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Qal wal iqtisad fi amrih. Kemudian bila melanjutkan wasiatnya, ya, ekonomis dan sederhana, tidak berlebihan ya di dalam urusannya. Al-iqtisad huwa at-tawassut, la ifrat wa la tafrit. Iktisad di sini adalah tidak ya berlebihan dan tidak mengurang-urangi. Wala ziyada ala ma jaa bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak menambah apa yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad jaa an Ibnu Mas'ud wa ghairihi dan datang atar dari Ibnu Mas'ud dan selainnya. Qauluhum perkataan mereka iqtisadun fi sunnah khairun min ijtihadin fi bid'ah. Yaitu sederhana di dalam amalan sunnah. Itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh banyak di dalam kebid'ahan. Amal qalil ala sunnah khairun min amalin kathir ala bid'ah. Amalan yang sedikit tapi sesuai dengan sunnah lebih baik daripada amalan banyak tapi di atas kebid'ahan. Thumma qal Kemudian beliau berkata, واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون أي المبتدعة بعدما جرت به سنته نعم kemudian beliau melanjutkan wasiatnya dan mengikuti Taqaddam. sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Hmm. dan meninggalkan apa yang telah diada-adakan orang yang mengada di dalam agama ini setelah berlalu dan telah ditetapkan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. وهذه الوصية تشابه الوصية في حديث العرباض dan nah. wasiat ini ya serupa dengan wasiat sahabat yang mulia Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala. La yatimmu lak al-istiqamah 'ala as-sunnah illa bi ijtinab al-bid'ah. Tidak sempurna istiqamah kamu kecuali kamu menjauhi bid'ah. Wa la tatim da'wa ila as-sunnah illa bi at tahdhir min al-bid'ah. Tidak sempurna dakwahmu kecuali dengan memperingati kebid'ahan. ولا يتتم دعوة إلى التوحيد إلا بالتحذير من الشرك Tidak akan sempurna dakwahmu kepada tauhid kecuali kamu memperingati kesyirikan. ثم قال رحمه الله Kemudian beliau melanjutkan dalam wasiatnya. وكفوا مؤنته المؤنة أي ال- الكلفة في الشيء أو الأمر في الشيء Kemudian hmm. cukuplah ah, bagi kalian ya, di dalam ya, beban tanggungan. Kufita sya'na hadzal amr ma ahammaka minh. Dan dicukupkan dicukupkan kamu dari urusan perkara agama ini. Subhanallah, dhahaba anni ma'na mu'natah. Subhanallah. Subhanallah. Fi tafsir. Baik. Ya, Aunul ma'bud kafahu Allahu fi hadzal amr. Ish? كفاهم الله أي هو واضح كفاك الله أمر دينك بما أحكمه لك النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة نعم. Jadi maknanya di sini sungguh Allah telah mencukupkan kamu di dalam urusan agama ini apa yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaika biluzum as-sunnah fa innaha laka biidznillah isma. Maka wajib bagi kamu untuk konsisten di atas sunnah karena sesungguhnya sunnah tersebut bagimu dengan izin Allah taala merupakan penjagaan. ثم اعلم Kemudian kamu ketahuilah selang- أنه لم يبتدع الناس بدعة bahwasanya tidak ada seorang pun manusia yang berbuat bid'ah إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها Melainkan sungguh telah berlalu sebelumnya bid'ah-bid'ah ini sebagai bukti dalil atasnya ya kesesatan atau sebagai ibrah pelajaran di dalamnya. Rawa Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam rahimahullah fi kitab Fadha'il Al-Quran. Meriwayatkan ya Ubaid bin Abu Ubaid Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam. Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam di dalam kitabnya Fadha'il Fadha'il Al-Qur'an Al-Qur'an kutaman Al-Qur'an Ali Al-Imam Asy-Sya'bi dari Imam Asy-Sya'bi Amir bin Syurahil Asy-Sya'bi At-Tabi'i Al-Jalil Tabi'in yang mulia Abu Syarah, Syarahil. Amir bin Syarahil. Amir bin Syarahil. al syabi al syabi rahimahullah taala. Qal ma min bid'atin. Beliau berkata tidak ada dari satu bid'ah illa wa fil Qur'ani ar-radd 'alaiha. Melainkan di dalam Al-Quran terdapat bantahannya. Walakin anhu ulumuna. Akan tetapi ya dangkalnya ilmu kita. وروى أيضا أبو عبيد رحمه الله meriwayatkan juga Imam Abu Ubaid rahimahullah وأبو خيثمة زهير بن حرب النسائي في كتاب العلم dan Abu Khaythama Zuhair bin Harb Zuhair bin Harb An-Nasa'i An-Nasa'i في كتاب العلم di dalam kitab al-ilmu عن مس الإمام مسروق بن الأجدع التابعي dari Imam Masruq bin Al-Ajda' At-Tabi'in قال beliau berkata ما من شيء نسأل عنه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم tidak ada dari satu perkara yang kami tanyakan terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam إلا وفي القرآن جوابه وبيانه melainkan di dalam Al-Qur'an terdapat ya penjelasannya dan jawabannya. ولكن علومنا تقصر عن ذلك Namun ilmu kita dangkal di dalam perkara tersebut. والأثران يدلان على وجوب الرجوع إلى فهم الصحابة Dan dua athar ini menunjukkan wajibnya mengikuti athar sahabat. ثم قال فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها Kemudian beliau melanjutkan wasiatnya, sesungguhnya sunnah itu hanya saja telah mensunnahkannya. Man أي من الخطأ والزلل والحمق والتعمق kama jaa fi riwayat al-ukhra. Naam. Ya. Sesungguhnya sunnah tersebut telah mensunnahkannya yaitu Allah atau Rasulnya yang dia mengetahui apa yang menyelisihi ya dari sunnah tadi yaitu dari kesalahan dan ya bid'ah. Fardha li nafsika ma radiya bihi al-qaum ay sahabah li anfusihim. Jadi barang siapa yang mengetahui dari kesalahan dan ketelinciran tersebut dan berdalam-dalam tadi Kemudian kamu terimalah terhadap dirimu apa yang telah redha dengannya ya dengan perkara tersebut kaum itu salaf terhadap diri mereka. Fa innahum ala ilmin waqafu. Karena mereka kaum salaf di atas ilmu mereka waqafu. Yaani waqafu fi ma awqafahum an-nabi sallam lam yatajawazu fi ziyada aw naqs. Mereka tidak melampaui apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yazidu ala ma akhadhu minan nabi alaihi salatu wassalam mereka tidak menambah dari apa yang datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam laisa an jahlin wa man ba'dahum a'lam minhum bukan dikarenakan kebodohan mereka dan orang yang datang setelah mereka lebih berilmu walaysa an ajzin wa man ba'dahum aqdar minhum bukan dikarenakan kebodohan kelemahan mereka dan orang yang bahkan yang setelah mereka ada yang lebih mampu dari mereka وليس عن عدم رغبة في الخير hasyahum wa anna man ba'dahum ashaddu hirsan 'alal Bukan dikarenakan tidak adanya rugbah kecintaan mereka dengan kebaikan dan orang yang setelah mereka lebih antusias dengan kebaikan. Bal waqafu 'ala siratil mustaqim 'an ilm. Namun akan tetapi mereka tidak melampaui ya daripada jalan siratul mustaqim ini. Fayalamun ma fi khilaf as-sunnah min al-darar fi ad-din wad-dunya wal-akhirah. Sehingga mereka mengetahui apa yang melisi sunnah dari bahaya ya terhadap dunia dan di akhiratnya. Qal wa bi basarin nafidh ay basirah fil ilm kaffu ay amsaku 'anil khawd fi ma la yukhadu fi. Kemudian dengan ilmu ya tersebut mereka berhenti dan tidak melampaui ya dari apa yang ya dibuat-buat ya, dari perkara ya muhdats. Falam yata'ammaqu ta'ammuqal mubtadi'ah mereka tidak ya berdalam-dalam ya seperti perbuatan melampaui berdalam-dalam dari orang ahlul bidah. Lihada qal walahum ayhum ala kashfil umur kanu aqwa. Kemudian oleh karena itu Umar bin Abdul Aziz melanjutkan wasiatnya dan bagi para salaf tersebut mereka orang yang lebih paham di dalam menyingkap urusan ya perkara agama ini yang mereka orang yang lebih kuat di dalamnya. Lau kanat hadhihi al-bid'ah wa minha al-qadariyah haqqan sekiranya al-bid'ah ya qadariyah ini berada di atas kebenaran, lakana as-sahabah aqwa fi kashf hadha al-haqq wal i'tiqad bih. Dan sudah tentu para sahabat mereka adalah kaum yang lebih kuat di dalam menyingkapnya. Wa hakadha kullu bid'ah. Demikian seluruh bid'ah. فإنها لو كانت من الحق لوصل إليها الصحابة وعملوا بها dan sekiranya لو كانت من الحق kalau sekiranya bid'ah qadariyah ini bagian dari kebenaran lakana qad alimaha as-sahabah dan sudah tentu ya para sahabat berilmu dengannya wa amilu biha niscaya mereka amalkan yang demikian falamma lam ya'malu biha wa lam ya'lamuha dalla annaha bid'ah Ya, akan tetapi ketika sahabat tidak mengamalkannya dan tidak mengetahuinya, mereka tidak ya melakukannya dan ini menunjukkan bid'ah. Ah? Fi tafsir akhar? Baik. Qala wa lahum ala kashfi al-umuri kanu aqwa wa bi fadli ma kanu fihi aula. Dan dengan keutamaan para salaf tersebut, mereka orang yang paling utama di dalam perkara ya agama ini. Li'annahum sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka sahabat ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syahiduhu indama takallama wa fa'al. Dan mereka menyaksikan ketika beliau berbicara dan beramal. Wa syahadu tanzil al-Qur'an. Dan mereka yang menyaksikan langsung turunnya Al-Quran di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum ahlul lisanil Arabi. Dan mereka orang yang ahli di dalam bahasa Arab. Qulubuhum naqiyah. Ah, hati-hati mereka bersih. Wa adhanuhum safiyah. Dan akal-akal mereka bersih. وأخذوا العلم طريا نقيا من فم النبي صلى الله عليه وسلم. dan mereka mengambil ilmu tersebut dalam keadaan bersih segar dari Nabi صلى الله عليه وسلم. فلن يكون من بعدهم أعلم بالحق منهم. oleh karena itu tidak sepantasnya ya menjadi orang yang setelah para sahabat orang yang lebih berilmu ya di dalam perkara ini ولن يأتي من بعدهم أحرص على العمل بالحق من الصحابة. dan tidak dikatakan orang yang setelah para sahabat orang yang paling antusias dan bersemangat di dalam beramal daripada sahabat. ثم قال عمر رحمه الله عمر بن عبد العزيز فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه. Kemudian Umar bin Abdul Aziz melanjutkan wasiatnya, jikalau itu petunjuk yang kalian berada di atasnya itu dari orang-orang yang mengadakan bid'ah tadi sungguh kalian telah melampaui ya mereka para salaf di dalamnya ay wa hadha mustahil maka ini suatu perkara yang mustahil fa innahum hum qad sabaqu ila kulli khair karena mereka para sahabat orang yang telah mendahului di dalam kebaikan seluruhnya wa hum khairul qurun dan mereka sebaik-baik ya generasi ثم قال عمر بن عبد العزيز ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه يعني إن قلتم هذا الشيء حدث بعدهم فقال جوابا عليه ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم نعم Kemudian beliau melanjutkan wasiatnya, jikalau kalian mengatakan, ya sesungguhnya apa yang terjadi setelah mereka para salaf tersebut, yang diada, yang apa-apa yang mereka adakan, melainkan ya itu yang mengikuti ya jalan yang bukan jalannya para salaf dan yang dia ya mereka ya benci dari ya kaum salaf tersebut. Man ittaba'a ghaira sabilihim tawa'adahu Allah bin nar. Dan barang siapa yang mengikuti selain jalan ya para sahabat tersebut maka mereka diancam dengan neraka. Wad dalil qauluhu ta'ala dan dalil firman Allah Azza wa Jalla ومن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di mata min ba'di mata tabayyana tabayyana lahul huda." Lahul huda, barang siapa yang menentang rasul setelah jelas baginya petunjuk. "Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin" dan dia mengikuti jalan selain orang-orang mukmin, "Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Maka kami palingkan ke mana dia berpaling dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Nas'alullah al-afiyah. Dan kita meminta keselamatan dan ampunan. Wal mu'minun 'inda nuzulil ayah humus sahabah. Dan orang mukmin ya Sabilil mu'minin dalam ayat ini mereka adalah para sahabat. Fahada wa'idun syadidun ala man khalafa sabil sahabah. Dan ini merupakan ya ancaman yang sangat keras bagi orang yang menyelisihi jalan para sahabat. Thumma qala Umar bin Abdul Aziz fa innahum humus sabiqun. Kemudian Umar bin Abdul Aziz melanjutkan wasiatnya. Sesungguhnya mereka para salaf tersebut mereka adalah orang yang terdahulu mendahului. Fahum sabiquna ila kulli khair. Mereka orang yang lebih dahulu di dalam seluruh kebaikan. Wahum sabiquna ila al-iman bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dan mereka orang yang terdahulu beriman dan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. sabiqun ila jannatil khuld, na'im. Dan mereka orang yang ya lebih dahulu dan terdepan menuju kepada Jannatul Naim. قال تعالى في سورة براءة التوبة لقد رضي الله عنه Laqad taba ish man yafad laqad taba min السابقين surah Taubah. سبحان الله Jawab dia. Cak cari. Ya, siapa yang hafal? Hah? Coba, coba. Hmm. hadza ja. Laqad taballahu 'alan nabiy. La la la la. Sabiqina. Sabiqin. sabiqin. Coba set, kita kesawaikan. Laqad tab. Min al-muhajirin wal ansar. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه نعم حسنت والسابقون الأولون Dan orang-orang yang tah- terdahulu yang awal-awal dari kalangan muhajirin dan dan ansar dan yang mengikuti orang-orang yang mengikuti setelah mereka dengan baik bagi mereka Allah persiapkan surganya yang mengalir di dalamnya sungai-sungai مم. خلاص dan Allah redha kepadanya إيه. كل Ya, الآية dan dia masuk ke dalam mereka masuk ke dalam sungai eh, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai kekal di dalamnya selamanya Wa fauzul azim. Dzalikal fauzul azim. Yang demikian keberuntungan yang besar. Fa akhbara bi anhum. Fa akhbara subhana annahu radhiya anhum. Allah mengkhabarkan di dalam ayat ini Allah meridai mereka. Wa akhbara anna man tabi'ahum bi ihsan lahiqa hadha ats al-'azim bil bil jannah war ridha. Dan Allah mengkhabarkan siapa saja yang mengikuti para sahabat dengan baik dan benar, maka mereka dijanjikan dengan ya keberuntungan ya dan surga yang wa illam yudrik manzilatahum na'am wa illam yudrik manzilatahum walaupun mereka tidak sampai kepada derajat ya mereka thumma qala faqad takallamu fihi ay fil qadar wa fi umumid din ya kemudian beliau melanjutkan di dalam ya wasiatnya bima yakfi wa wasafu minhu ma yashfi bima yakfi al muhtaj lid din وبما يشفي من الشبهة هذا Waqad الشيء takallamu. Ya. Eh. Kemudian mereka berbicara di dalamnya dengan apa yang mencukupi dan mereka mensifatkan darinya apa yang me menyembuhkan. فما جاء عنهم غذاء ودواء Apa-apa yang datang dari mereka merupakan itu ya nutrisi, makanan Misal, dan yani. ya obat penawar. فالغذاء يكفيك Ya, dan giza nutrisi itu mencukupkan. Wadawa minasyubhati yashfik. Dan penawar obat yang menyembuhkan dari syubhat. Fataqrirul haq mawjudun fi aqwali sahabah. Taqrir. Taqrir haq Ya, penetapan, pengokohan kebenaran terdapat pada sahabat. Waraddu syubah wal bid'ah mawjud fi aqwali sahabah. Nah. Dan menolak dan membantah syubhat terdapat pada perkataan para sahabat. قال فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر التحسير هو التشمير يعني المجتهد وقد يعني المراد بهذا وقد قصر قوم دونهم فجفوا وطمح عنهم أقوام فغلوا هذا الذي حسر وشمر وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم نعم Kemudian beliau melanjutkan wasiatnya maka apa-apa yang selain mereka dari orang-orang yang ya mengurang-urangi, ya. Kemudian apa-apa orang yang di atas mereka dari orang yang ya menyingkapnya. Mahsyar ya. Mana mahsyar ini? محسر Muhassir ini. مو محشر Ah, mahsyar. الذي يريد أن يسرع ويسابق يحسر عن ساقيه ويمشي نعم Dan apa-apa siapa saja yang di atas mereka dari sahabat yang mereka ingin yang هذا, menandingi هذا mereka. liman arada an yajtahida fil ibadah wa ya'ti biziyadah anis sahabah. Ini bentuk pensifatan siapa saja yang ya melebihi ya di dalam ya ibadah ya di atas sahabat. Wa qad qassara qaumun dan satu kaum mereka berbuat ya lalai atau mengurangi ya selain di bawah para ya sahabat tersebut sehingga mereka berlaku hmm. ya jafau anarkis فمنهج الصحابة ومنهج أهل السنة آه آه Dan ya beberapa kaum ada yang ambisi, yang berambisi dari ya mereka dengan para sahabat sehingga mereka menjadi gulu dan sesungguhnya mereka ya di antara itu betul-betul ya di atas ya jalan yang lurus itu bahwasanya para sahabat ya di antara seluruhnya itu mereka di atas jalan yang lurus. منهج الصحابة manhaj para sahabat. Wa man tabi'ahum ahli sunnati wal jamaah. Dan barang siapa yang mengikuti mereka ya, dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Wasatun bainal ifrat wat Yang mereka tidak ya mengurang-urangi dan tidak berlebihan. Wa jami'u ahli bidah. Dan seluruh ahlul bidah. Imma an yanharifu ila al-ifrat wal ghulu. Bisa mereka di sini melampaui ya dan gulu di dalamnya. أو إلى التفريط والتقصير atau mereka ya mengurang-urangi dan ya lalai di dalamnya. Zakara dzalika adadun min al-a'immah. Dan ini disebutkan sekumpulan dari ulama dalam perkara ini. Wa akhadhu dzalik min al-adillah asy-syar'iyyah. Dan mereka mengambilnya perkara ini dari dalil syar'iyyah. Mimman dzakara dzalik min al-ulama al-Imam al-Marwazi fi kitab Ta'dhim Qadr as-Salah. Di antara mereka para ulama yang menyebutkan tadi oleh itu Imam Al-Marwazi di dalam kitabnya Ta'zim pengagungan terhadap salat. Wa al-Imam Ibn Taimiyah fi kitabih Iqtida' as-Sirat al-Mustaqim. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitabnya Iqtida' Sirat al-Mustaqim. Wa fi Majmu' fatawa Dan juga di dalam kitab Majmu' Fatawa beliau. Wa kadzalika al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah fi Madarij as-Salikin. Begitu juga Imam Ibn al-Qayyim di dalam kitabnya Madarij as-Salikin. Wa ghairuhum katsir dan selain mereka banyak. Qala Umar bin Abdul Aziz katabta tas'al 'anil iqrar bil qadar. Kemudian ya Umar ya mengatakan ya kamu menulis bertanya tentang menetapkan dengan takdir. Fa'ala al-khabir biiznillah waqa'ta. Khabir al-alim. Al-alim. Eh, nah, Maka wajib seorang yang berilmu dengan izin Allah ya waqa'ta. Fas'al bihi khabira. Yani annaka wuffiqta. Ya. anama ah. Kamu akan diberi taufik. Wa annaka wajadta sa'alta man 'indahu al-'ilm. Dan apa? Ma wajadta Sa'alta man 'indahu al-'ilm al-mas'alah. Dan siapa saja di sisinya ada ilmu di dalam permasalahan ini, kamu menanyakannya. Lianna Umar bin Abdul Aziz qad nazara al-qadariyah kama taqaddam ma'a Ghailan. Karena Umar bin Abdul Aziz ya, telah pernah berdebat dengan ya berdialog dengan Ghailan وتتبعهم تتبعهم هو خليفة يعني رد عليهم eh, dan beliau membantahnya ليقضي على بدعتهم ya supaya dia membatilkan bid'ahnya فقال ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر يعني يقول معنى هذه الكلمة ما ما في بدعة واضحة مخالفتها والأدلة ضدها مثل بدعة القدر كيف وقعوا في ذلك مع أن أهل الجاهلية كانوا يثبتون القدر هذا الذي يريد نعم Maka saya tidak mengetahui apa yang diada-adakan manusia dari perkara muhdath bid'ah. Hmm. Dan tidaklah mereka berbuat bid'ah, satu bid'ah ya yang dia itu sudah sangat jelas ya asar di dalamnya, penjelasannya. Dan saya tidak ya bisa mengokohkan suatu perkara ya urusan dari pengikraran terhadap takdir tersebut. Laqad kana dzikruhu fil jahiliyyati al-jahla dan sungguh يا ذكره ذكره من ha? القدر يعني يثبتون القدر أهل الجاهلية Ayo. di mana orang-orang ya ahlul qadar tersebut yang yang menetapkannya di ya. zaman ya jahiliyah di jahiliyah yatakallamuna bihi fi kalamihim yang mereka ya berbicara di dalam perkataan mereka wa fi syi'rihim dan di dalam syair mereka yu'azzuna bihi anfusahum ala ma fatahum mereka menganggap meninggikan memuliakan diri mereka di atas apa yang mereka luput ay idza waqa'at li ahadihim fil jahiliyah musibah yakni apabila terjerumus dari mereka seorang mereka di dalam perkara jahiliyah au fatahu khair atau luput dari dia satu kebaikan yu'azzi nafsahu bi anna hadha qadar yu'azzi kemudian dia yusalli nafsah yani ya, dia menerima nafsah. dirinya ini merupakan suatu takdir Walau kana maktuban li laja'ani. Kalau itu sudah merupakan satu ketentuan ditulis bagi saya, sungguh datang kepada saya demikian. Walihada rawa imam Ibn Battah fil Ibanah dan oleh karena itu mereka Imam Ibn Battah dalam kitab Al-Ibanah beliau sanadin sahihin an Qatadah Ibn Da'amah rahimahullah Sadusi ya dengan sanad yang sahih dari jalan Qatadah As-Sadusi sa'alahu rajulun 'anil qadar bertanya seorang lelaki tentang qadar. فقال له تريد رأي ال- العرب أم العجم أه؟ Nah, ayat- قال قتادة لمن سأله عن القدر قال هل تريد رأي العرب أم رأي العجم أي غير العرب الملل ها Kemudian Qatadah menanyakan ya orang tersebut apakah kamu menginginkan pandangan orang Arab atau orang yang bukan Arab? قال العرب Kemudian lelaki tadi mengatakan itu orang Arab. فقال قتادة Maka berkata Imam Qatadah, العرب تثبت القدر في جاهليتها والإسلام orang Arab dahulu ya menetapkan qadar di zaman jahiliyah dan di zaman Islam. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز هنا ثم لم يزده الإسلام بعد إلا شدة Kemudian Umar bin Abdul Aziz أي melanjutkan قوة ya di dalam wasiatnya dan tidaklah yang menambah yang demikian itu ya Islam setelahnya melainkan bertambah kuat. Walaqad dzakarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghairi haditsin wala haditsain, ay fi akthar min hadits min qadar. Naam. Ya, melainkan di sini sungguh telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara tersebut ya tidak satu hadis ya saja dan tidak dua hadis bahkan banyak. Waqad sami'ahu minhu al-muslimun dan sungguh telah didengar dengannya hadis-hadis tersebut orang-orang kaum muslimun fatakallamu bihi fi hayatihi wa ba'da wafatihi dan mereka berbicara dengannya di masa hidup beliau dan setelah wafat beliau yaqinan wa tasliman li rabbihim secara yakin dan menerima terhadap Rob mereka wa tad'ifan li anfusihim an yakuna shay'un lam yuhit bihi ilmuh dan mereka mengakui kelemahan diri mereka yang bahwasanya sesuatu tersebut tidak meleputi ya dengannya ilmunya ولم يحصه كتابه dan tidak melampaui ya kitab catatannya هنا فيه مرتبتان من مراتب القدر وهي العلم والكتابة di sini ada dua tingkatan ya takdir yaitu al-ilmu dan kitabah فالله عز وجل عليم بكل شيء Allah Azza wa Jal maha alim dengan segala sesuatu. Wa alimun bimal khalq sayamalunahu qabla an yakhluqahum. Dan Allah maha berilmu dengan apa yang mereka lakukan sebelum mereka diciptakan. Wallahu Azza wa Jal kataba maqadir al-khalaiq qabla khalqis samawati wal ard bi 50 alf sana. Dan Allah telah menulis takdirnya ya dari seluruh makhluk sebelum penciptaan langit dan bumi sebelumnya lima, 50 ribu tahun sebelumnya كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما نعم sebagaimana dalam sahih Muslim dari hadis eh, Abdullah bin Amr Al-As radhiyallahu taala anhuma الأحاديث في القدر كثيرة ada hadis tentang takdir qadar itu sangat banyak كحديث ابن مسعود حدثنا الصادق المصدوق seperti hadis bin Mas'ud ya As-Sadiqul Masduq وحديث جبريل الطويل dan hadis Jibril yang panjang وحديث عمر ابن الخطاب رضي الله anhu dan juga dari hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan juga datang dari hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Fi tafsir qaulillah azza wa jal Lili idza akhshana الله فأما من man utiya kitabahu subhanallah. لا هذه فأما من فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فقالوا يا رسول الله أرأيت ما نعمل أشيء قد فرغ منه وقدر أم شيء نستأنفه فقال بل شيء قد فرغ منه وقدر فقالوا ففيما العمل يا رسول الله كمل انت بعد فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ هذه الآية يلا عندك itu datang hadis dari jalan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tentang tafsir firman Allah taala di dalam surat Al-Laisa. Nah. Yaitu ya dengan perkataan beliau sahih. Sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anil qadar. Tentang takdir. Wa anil a'mal. Tentang amalan-amalan. Hal nahnu na'mal fima qad furiga minhu wa quddir am syai'un nasta'nifuhu? Apakah kami beramal dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal atau yang ya baru yang terjadi Faqala fi amrin qad furiga wa quddir. Naam. Maka beliau mengatakan sungguh perkara yang telah ya ditakdirkan. Qalu fa fimal amal? Maka oleh sebab itu kenapa kita beramal kalau sudah ditakdirkan? Ay faqala lahum sallallahu alaihi wasallam i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, maka beramalah kalian. Maka setiap ya setiap pribadi tersebut ya diciptakan kepada apa yang dia ya adib eh, fakulu lima khuliqalahu. Muyassar lima nah, khuliqalahu. karena setiap ya seseorang tersebut dimudahkan kepada apa yang dia diciptakan. Fa amma ahlus sa'adah fayuyassaruna li'amali ahli sa'adah. Maka orang-orang yang bahagia, beruntung maka dimudahkan ya untuk beramal amalan penduduk ya sa'adah. Wa amma ahlus syaqawah fayuyassaruna li'amal ahli syaqawah. Adapun orang-orang ya ahlus syakawah yang binasa, maka dia akan dimudahkan dituntun kepada amalan untuk menuju kepada kebinasaan tersebut. وقد جمع عدد من العلماء أحاديث القدر في كتب مستقلة Dan datang ya para ulama ya mereka mengarang kitab secara tersendiri di dalam bab ya, takdir tersebut. مثل القدر لابن وهب Ibnu القدر لابن وهب Seperti kitab Al-Qadar oleh Imam Ibn Wahab. Wal-Qadar lil-Firyabi. dan kitab Qadar oleh Imam Al-Firyabi wal Jami' as-Sahih fil Qadar li Syekhina Al-Wadi'i rahimahumullah ajma'in. Naam. Dan kitab Jami' as-Sahih tentang tentang takdir oleh karang yang dikarang oleh Syekhuna Muqbil rahimahullah taala. wa wa qad hadha ma'a kutub al-aqidah fiha فيها أبواب bil Qadar dan terdapat juga dalam kitab-kitab akidah di situ ada pembahasan khusus tentang ya bab al-qadar. وسيأتي جملة من الأحاديث أخرى إن شاء Dan الله akan datang ya sekumpulan hadis pada ya pertemuan. ثم قال وإنه مع ذلك أي القدر لفي محكم كتابه أي في القرآن أدلة نعم Ya. اقتبسوه لفي محكم كتابه Kemudian beliau melanjutkan ya sungguh di dalam muhkam kitab Allah Azza wa Jal minhu iqtabasuhu minhu ta'allamuh ya darinya ada yang mereka mengambilnya dan memetiknya wala in qultum lima anzalallahu ayata kadza wa lima qala kadza laqad qara'u minhu ma qara'tum wa 'alimu min ta'wilihi ma jahiltum وقالوا بعد ذلك kulluhu bikitabin wa qadar. Naam. Ya. Kemudian dan di antaranya ada yang ya mereka mempelajarinya. Dan jikalau kalian mengatakan kenapa Allah menurunkan satu ayat begini dan kenapa Allah berkata begitu, sungguh mereka telah membaca darinya apa yang kalian telah membacanya dan mereka telah berilmu ya dari takwilnya apa yang kalian bodoh tidak mengetahuinya dan mereka mengatakan setelah itu seluruhnya dengan ya kitab dan ya qadar dan dituliskan ya kebinasaan takdir tersebut dan apa yang ya yakdar yang ditakdirkan yang akan datang dan apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi wa kutibatis syaqawah dan ditakdirkan ditulis ya asyqawah ya kebinasaan ay was wa ma yuqaddar yakun dan apa yang ditakdirkan niscaya itu akan terjadi. Wa ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa yang Allah kehendaki, ya niscaya itu pasti terjadi. Wa la namliku li anfusina naf'an wa la dharra. Ma Ma indak? Dan apa yang tidak Allah kehendaki itu tidak akan terjadi. Dan apa yang tidak kita memiliki bagi diri-diri kita satu manfaat dan tidak pula ya satu mudarat. Thumma ay inna as-sahabah raghibu ba'da dhalik wa rahabu ay ta'abbadu lillah birraghbati warrahbah bilkhawfi warraja' Naam. Kemudian beliau melanjutkan para sahabat ya antusias ya setelah itu di dalam ya beribadah ya di dalam berharap dan ya takut ya kepada Allah Azza wa Jalla. فهذه وصية عظيمة نعم dan ini merupakan wasiat yang agung وإن كان فيها طول وإن كانت طويلة walaupun itu panjang لكن فيها أصول مهمة akan tetapi terdapat, terdapat padanya usul-usul yang penting. Fil aqidah ammah. Di dalam akidah yang secara umum. Wa fil qadar. Di dalam takdir. Khususan. Secara khusus. Wa fi wujub suluk sabil as-sahabah. Dan juga di dalam wajib menempuhnya jalan para sahabat. ثم قال أبو داود رحمه الله Kemudian Imam Abu Daud rahimahullah taala حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن يزيد وهو المقرئ المصري قال حدثنا سعيد يعني بن أبي أيوب المصري قال أخبرني أبو صخر وهو حميد بن زياد المدني عن نافع مولى عبد الله بن عمر قال نعم ya kemudian beliau menggiring sanadnya ya sampai kepada ya نافع dan dia berkata wa kana dan adalah ketika itu Ibnu Umar memiliki seorang teman. Qal kana li Ibnu Umar sadiqun min ahli Syam yukatibuh. Dan beliau berkata Nafi' adalah Ibnu Umar memiliki seorang teman dari ya, kalangan penduduk Syam yang dia menulisnya. Fakataba ilaihi Abdullah bin Umar. Kemudian Abdullah ibn Umar yang menulis mengirim surat kepadanya. Annahu balagani annaka takallamta fi syai'in min al-qadar bahwasannya kata Ibnu Umar telah sampai kepada saya bahwasanya engkau berbicara ya perkara sesuatu tentang takdir qadar. Fa iyyaka an taktuba ilayya. Maka Umar memperingatinya, hati-hati kamu, kamu menulis ya kepada saya. Mawaqif Ibn Umar ma'a ashabil bid'ah qawiyatun sarimah. Ya, adapun sikap ya mauqif Ibnu Umar terhadap ahlul bid'ah itu mauqif sikap yang kuat dan ya terhunus وفي رواية أخرى فإن كان الأمر كذلك فلا تكتب إلي فإن كان الأمر يعني صحيحا عنك نعم ya kalau itu memang sahih dari kamu perkaranya maka bertobatlah kamu فلا تكتب إلي رسائل يعني قطعت صداقتك Jikalau itu sahih dari perbuatan kamu seperti ini maka jangan kamu menulis kepada saya. لم تعد صديقا لي Jangan kamu ya menjadi teman saya kembali. Bisababi buqu'ika fi bid'atil qadar. Disebabkan kamu terjerumus di dalam perkara bid'ah qadar ini. وهكذا في حديث ابن عمر حديث جبريل الطويل في صحيح مسلم begitu juga terdapat di dalam sahih Muslim dari hadis Ibnu Umar لما أخبره يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن تتكلم من خبر كان يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن dan حميد بن عبد الرحمن بظهور القدرية في البصرة يا ketika munculnya qadariyah di Basra قال اعلم اولئك beliau berkata kabarkan kepada mereka عبد الله بن عمر منهم بريء. bahwasanya Abdullah bin Umar beliau sendiri berlepas diri dari mereka. Wa annahum bura'a'u minhu dan juga mereka berlepas diri dari beliau. Wa annahum law anfaqu mithla dhahaba dan jikalau sekiranya mereka, mereka menginfakkan sebesar gunung Uhud, ma taqabbalahu Allah minhum hatta yu'minu bil qadar. Sebesar gunung Uhud emas, niscaya mereka tidak diterima infak mereka sampai mereka beriman dengan takdir. ثم قال عبد الله بن عمر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر Kemudian beliau memperingatkan eh, temannya tersebut, hati-hati kamu menulis kepada saya, sesungguhnya saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan datang dari umat saya kaum-kaum yang mereka mendustai takdir qadar. هذه الفرقة الثالثة التي أخبر عن وجودها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت كما أخبر Dan ini ya kelompok yang ketiga golongan ini sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu terjadi padanya. al firqa al-ula al-khawarij. Firqah yang pertama itu kaum khawarij. al firqa al-thaniyah al-qadariyah hadhihi allati ma'ana. Itu firqah kelompok yang kedua itu ya qadariyah yang bersama kita hadis ini. Al-firqah tsalitsa dan kelompok yang ketiga ah siapa? Alladzina yaruddun as-sunnah. Mereka orang-orang yang menolak ya sunnah. Wa yaqulun alaina bil Qur'an. Dan mereka berkata wajib bagi kita Al-Quran saja. Fakat sahhatil ahadith fi hadhihi al-firaq al-thalath. Dan telah sahih hadis tentang tiga kelompok ini. وكذلك سيأتي معكم أحاديث أخرى فقيدوا هذا نعم Dan ikat ini yang akan datang kita hadisnya pembahasan. ثم إن أبا داود روى آثارا كثيرة Kemudian Imam Abu Daud rahimahullah taala meriwayatkan asar yang banyak. كلها عن الحسن البصري انتبهوا Seluruhnya dari Imam Hasan Al-Basri, perhatikan. الإمام الحسن ابن أبي الحسن البصري أبو سعيد من أئمة التابعين Imam Hasan ibni Abi Hasan ya Abu Sa'id merupakan imam dari imam tabi'in. والبصر والبصرة هي البلدة التي ظهرت فيها بدعة القدر Dan kota Basrah ketika itu adalah kota yang munculnya bid'ah qadariyah ketika itu. فنسب القدرية الحسن إليهم Maka disandarkan bid'ah qadariyah لا tersebut القدرية نسبوا الحسن قالوا معنا الحسن البصري ah, mereka Nah. menisbahkan orang qadariyah tersebut kepada Imam Hasan Al-Basri. ادعوا أنه معهم Mereka mendakwakan bersama Imam Hasan Al-Basri ليخدعوا الناس dalam bentuk tipu daya kepada manusia. Wa yaqbalan nasu bid'atahum li'anna al-Hasan ma'ahum. Ya, manusia menerima bid'ah mereka karena mereka bersama Imam Hasan Al-Basri. Wa hadha masl tariq min turuq ahli al-bid'ah dzakarnahu al-yawm. Ini merupakan metode cara ahlul bidah sebagaimana kita sebutkan pada hari ini tadi. Fi majlis adh-dhuhr, alaysa kadzalik? Zuhur. Naam, aywa barakallahu fikum. فلا نعيد به مرة أخرى Maka tidak ya ada hajat untuk kita ulangi lagi. أخرج أبو داود ثلاثة عشر أثرا كلها عن الحسن. Imam Abu Dawud menyebutkan asar ya tiga asar dari seluruhnya dari Imam Hasan Al Basri. Fiha ithbatul Hasan lil qadar. Al Hasan Al Basri lil qadar. Di dalamnya terdapat ya penetapan Imam Hasan Al Basri terhadap qadar. وتفسيره للآيات Dan- على الإثبات للقدر dan tafsir ya ayat di dalam menetapkan ya takdir qadar. وفي هذا دفاع عنه دفاع عن الحسن البصري Ah, dengan itu bentuk pembelaan ya dari Imam Hasan Al-Basri. هذه الآثار يذكرها أبو داود دفاعا عن الحسن dan ini asar yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud, rahimahullah ta'ala bentuk pembelaan eh, kepada Imam Hasan al-Basri. Lianna min huquqi ahli ilmi min ulama'is sunnah. Karena ini bentuk hak-hak dari ulama ahlu sunnah. Adzabbu anhum fima nusiba ilayhim kadhiba. Itu membela mereka dari hal-hal yang perkara yang dinisbahkan kepada mereka secara dusta. Au nusiba ilayhim khata'a atau dinisbahkan kepada para ulama secara ya keliru. فسنقرأ الآثار سريعا. Dan kita akan sebutkan athar secara cepat. قال أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء لو خالد بن مهران قال قلت للحسن يا أبا سعيد أخبرني عن آدم أللسماء خلق أم للأرض قال بل للأرض قلت أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة قال لم يكن له منه بد قلت أخبرني عن قوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم قال إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله عليه الجحيم والآثار anil Hasan kulluha sahihah. Nama. Dan seluruh athar dari Imam Udah. Hasan Al-Basri ini sahih. Nama. Di mana Imam Abu Daud menggiring sanadnya. Ya Allah. Nah, berkata, saya berkata itu dari jalan Khalid Al-Hazza. Dia berkata, saya berkata kepada Imam Hasan, "Wahai Abu Sa'id, ya kabarkan kepada saya tentang Adam. Apakah ya bagi ya, alis samai hmm. Yani hal khuliqa liyabqa fis sama' aw liyanzil ila al-ard? Apakah dia diciptakan Adam tersebut ya untuk penduduk bumi atau untuk penduduk ya langit? Hmm. Ya, kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan tidak, bahkan dia diciptakan untuk penduduk bumi. Kemudian saya berkata, "Rawi, apa pandanganmu seandainya sekiranya tasama?" Ai lam ya'kul min asy-syajara fil jannah wal jannah fis sama' fil 'ulum. Nah, ya, dia tidak ya artinya dia فالعرش سقف الجنة نعم istisab, eh, Hah? istisab. ditimpa ya. إيش لو معنى- اعتصم أيوة، يعني معنى لو اعتصم. امتنع عن أكل الشجرة Ah. آه. Apa pandanganmu sekiranya dia mencegah dirinya dan dia tidak memakan dari ya buah yang pohon yang dilarang tersebut. Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan ya tidak sepantasnya baginya dari yang demikian itu artinya tidak ada ya mesti jalan keluar darinya di situ. ولهذا في حديث أبي هريرة Oleh karena itu di dalamnya hadis Abu Hurairah fi muhajjati Adam wa Musa itu tentang hujjah Nabi Adam dengan Musa. Qala Musa ya Rabb la saukmil saukmil afdal lianna huna munasib. Qala Musa ya Rabb kemudian Nabi Musa berkata arini Adam alladhi akhrajana wa banih min aljannah Ya, datangkan kepada saya Adam yang dia telah mengeluarkan ya kami dari ya surganya. Faqala Musa li Adam. Berkata Musa kepada Nabi Adam, "Ya Adam, anta khalaqaka Allahu biyadih." Kemudian Nabi Musa berkata kepada Adam, "Wahai Adam, engkau telah diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya." "Wa nafakha fika min ruhih." Dan Allah telah meniupkanmu dengan ciptaannya. "Wa asjada laka malaikatah." Dan telah ya sujud para malaikat kepadamu. "Limadha akhrajtana wa banika min al-jannah?" Kenapa engkau mengeluarkan? Ya, kenapa engkau keluar dan eh, kenapa engkau mengeluarkan faqala eh, kami lahu, dari surga? Faqala lahu Adam alaihi salam Kemudian Adam berkata kepada Nabi Musa, "Wa anta Musa alladhi istafar istafaka Allah bi risalatihi wa bi kalamihi." Engkau wahai Nabi Musa, engkau telah dipilih oleh Allah dengan risalahnya. Wa khatta laka at-taurata bi yadihi. Dan telah menurunkan Taurat kepadamu. أتلومني على شيء قدره الله علي قبل أن أخلق Apa engkau mencela saya yang dimana Allah telah mentakdirkan saya sebelum saya diciptakan? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahajja Adam Musa fahajja Adam Musa fahajja Adam Musa ay ghalabahu fil hujjah. Naam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan maka Adam ya mengalahkan hujjah Nabi Musa. Kemudian Nabi mengulang sampai demikian tiga kali. Itu Masya Allah. Adam Baik. mengalahkan hujah Nabi Musa. كمل قال خالد الحذاء قلت أخبرني آه. Ya, kemudian berkata ya Khalid bin Al-Hadza, ya kabarkan kepada saya wahai Imam Hasan tentang firman Allah taala. Coba cari artinya betul. Sopan. ما في Ma وقت. antum alaihi bifatinin illa man huwa salil jahim. Ya, Coba sebenarnya. Muntadir syekh makna terjemah ya. لا اقرأ هذا اللي قال قال إن الشياطين ها. Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan sesungguhnya ya syaitan-syaitan tersebut tidaklah membuat fitnah dengan kesesatan ya mereka melainkan apa yang telah Allah mewajibkan atasnya. ثم قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل Allah mewajibkan atasnya neraka jahanam. أي قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل والتبوذر حدثنا حماد بن سلمة حدثنا خالد الحذاء عن الحسن يعني البصري في قوله تعالى ولذلك خلقهم قال خلق هؤلاء لهذه أي للجنة وخلق وهؤلاء لهذه أي للنار نعم Kemudian Imam Abu Dawud rahimahullah taala mengiring sanadnya ya dari Imam Hasan Al-Basri di dalam firman Allah taala dikarenakan mereka ini diciptakan yaitu dikarenakan sorga dan dikarenakan juga neraka. Qala kemudian ya beliau berkata khalaqa haula'i lihadi Wahulai lihadi. Artinya Allah menciptakan mereka dikarenakan ini. Ada yang menuju ke sorga, ada yang menuju ke neraka. Wa qad jaa hadha fi haditsin qudsi min qaul ar-rabb azza wa jal. Haula'i ubali wa ubali. Ya. datang dalam hadis kursi tentang penyebutan ya lafaz ini. Ya mereka ini diciptakan ya. Satati ahadith fil qadar ukhra. Naam. akan datang hadisnya insyaallah tentang ثم قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا إسماعيل يعني ابن علي قال حدثنا خالد الحذاء قال قلت للحسن قوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين أي لا لستم قادرين على فتنته إلا من هو صال الجحيم قال إلا من أوجب الله تعالى عليه أنه يصل الجحيم أي أن الشياطين لا يقدرون على فتنة أحد إلا إذا خلى الله عز وجل بينه وبينه بينهم وبينه نعم Aywa. Kemudian Imam Abu Daud menggiring sanadnya kembali Eh. dari jalan yang sama. Ya Khalid Al-Hadza berkata, saya berkata ya kepada Imam Hasan Al-Basri tentang firman Allah dalam surat Safat ini. Ma antum alaihi bifatinin illa man huwa salil jahim. Ya sekali-kali ya tidak dapat menyesatkan seseorang. نفس الأثر الأول نعم Aywa. Ma antum alaihi bifatinin. Ya kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala dan tiada seorang pun di antara kami malaikat melainkan mempunyai ya kedudukan. Ya beliau berkata kecuali orang yang telah Allah mengharuskan ya mereka di atasnya perkara ya tersebut. Ya alaihi annahu yasli yasla al-jahim yaitu dia akan masuk ke dalam neraka jahim. ثم قال حدثنا هلال بن بشر الم- وهو المزني قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال أخبرني حميد وهو الطويل حميد بن أبي حميد الطويل قال كان الحسن يقول لأن يسقط من السماء إلى الأرض هو يسقط أحب إليه من أن يقول الأمر بيدي وإنما الأمر قدر بيد الله تبارك وتعالى نعم kemudian ya, Imam Daud rahimallahu taala menggiring kembali sanadnya ya dari ya Hamad berkata Humaid. telah mengkhabar kepada Humaid. kepada saya Humaid. Ya, telah mengkhabar kepada saya Humaid. Dia berkata, adalah Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, sungguh ya beliau jatuh dari langit ya sampai ke bumi itu lebih ya beliau cintai darinya daripada beliau berkata di dalam perkara qadar ini, takdir ini ya di tangan saya. Wa fi hadha ala man yaqul innal ibad yakhluquna af'alahum. Dan ini bantahan ya dalil sebagai bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwasanya hamba tersebut menciptakan ya perbuatan amalannya. Al-ibad lahum irada wa masyiah. Ya kita uh, para hamba ya mereka memiliki ya keinginan iradah dan kehendak. Eh, eh, yaf'aluna biha. Dan mereka bisa melakukannya dengan kehendak dan iradahnya mereka tersebut. Wa yakhtarun. Mereka bisa memilihnya. ولكن إرادتهم ومشيئتهم تحت إرادة الله ومشيئته. Namun kehendak dan keinginan mereka dalam amalan mereka itu ya tidak lepas dan ya dari hubungan ya dengan kehendak Allah Azza wajal. ثم قال والله يا اخوانا اخشنا الاثار كثيره قد اطلنا عليهم كم الساعه لا خلاص بقي اثار كثيره عن الحسن لعلنا نقراها غدا طويله جدا ما شاء الله آه. انظروا هذا في الدفاع عن عالم من علماء التابعين sini masih banyak athar yang akan kita lewati di situ ada nanti pembelaan dari alim wa hunaka وهناك غير أبي داود دافع عن الحسن البصري أيضا Di sana ada imam selain Imam Abu Daud yang membela ya dari Imam Hasan Al-Basri ini. Minhum di antara mereka Al-Hafiz Al-Karji Al-Qassab. Di antara mereka Al-Hafidh Al-Karji Al-Qassab Al-Qassab في dalla النكت Al-Bayan البيان Al-Quran itu di dalam kitabnya Nubzah النكت Al-Bayan البيان Al-Quran ya, di dalam penjelasan ya, bayan ya, tentang Al-Quran Al-Mujallad al الأول jilid yang pertama من صفحة 223 إلى 230 ya, di halaman 200 23 sampai 223 ila 230 sampai di halaman 230 روى هذه الآثار وغيرها أو بعض هذه الآثار وغيرها عن الحسن ya, beliau meriwayatkan ya asar-asar riwayat ya dari Hasan Al-Basri ثم قال kemudian beliau berkata والأخبار عن الحسن فيما يبرئه من القدر كثيرة kabar-kabar dari Imam Hasan Al-Basri tentang berlepas dirinya beliau dari bid'ah qadar لو ذكرنا كثيرة banyak كثيرة banyak riwayat asar. لو ذكرناها في هذا الفصل لطال Kalau kita sebutkan ya pada pembahasannya itu sudah akan panjang وفيما ذكرنا كفاية عما تركنا dan pada apa yang telah kami sebutkan ini sebagai ya cukup di dalam Baik, ya baik. yang telah kami sebutkan. باقي الآثار عن الحسن لعلنا نعلق عليها إن شاء الله في المجلس القادم إن شاء الله إن شاء الله kita akan sambung ya, ta'liq penjelasan athar dari Imam Hasan Al-Basri ini وسيأتي معنا أحاديث في القدر مهمة جدا إن شاء الله نصل إليها هنا أو في باتام أو في الدورة القادمة إن شاء الله di sana ada pembahasan yang ya, berkaitan dengan ya, ini bisa dilanjutkan di Batam yeah. atau di pertemuan daurah ya esok tahun hari. al-bath waqt ad-durus. Ya. Maka sendaknya kalian terus mengikuti ya waktu ya dars ini. Hatta la yafutakum syai' min hadzal kitab. Ah, yani nah, bisa kalian mengikutinya secara live streaming. Allah ala Dan ya membahasnya. Allah ala mushkil. ايش ya syekh. Ah, اه تعبت؟ المستعان وأنا تعبت اسال الله العون لنا ولكم والله الله عليم خلاص الرأس بدأ يتعب صحيح جزاكم الله خيرا نراكم إن شاء الله غدا والآن تذهبون للاستراحة والراحة والله اذهبوا للاستراحة ولا عندكم درس لا خلاص ها الآن إلى الاستراحة والراحة Sekarang das sudah selesai. Sekarang kalian silakan pergi untuk istirahat. Wah, insya Allah narakum gadan biidnillah. Ya, insya Allah, mohon kita eh, besok kita sambung pertemuan. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.